Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan Qal mu'alif rahimahullah Masuk pada aksamul mad semacam mad قال والمد أصلي وفرعي له وسمي أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب بل أي حرف غير حمز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون والمد dan mad terbagi menjadi dua yaitu asli dan juga mad far'i ya, mad lahu asriyun wa far'iyun mad memiliki dua pembagian yaitu asli dan far'i Sami awalan dan namakanlah yang pertama dari mad itu yaitu mad asli tabi'iyan wahu yaitu mad tabi'i yang asli disebut pula mad tabi'i dan mad tabi'i ini ma la tawaqqufun lahu ala sabab tidak bertumpu kepada suatu sebab ya, tidak berporos kepada suatu sebab tidak beralasan kepada suatu sebab wala bidunihi al-hurufu tujtarab dan tanpa tujtarab itu eh, tujad didapati huruf lain ya. adalah mad yang terjadi bukan karena suatu sebab atau bukan karena suatu huruf bal ayu harfin ghairi hamzin aw sukun tapi justru huruf apa saja yang terdapat selain hamzah atau sukun jaa ba'da maddin yang datang setelah huruf mad fatabi'i yakun yang telah dia adalah mad tabi'i ya. mad tabi'i tadi la tawaqqufun lahu ala sabab terjadinya bukan karena suatu sebab tapi semata-mata karena huruf mad semata-mata karena huruf mad yaitu huruf illah al-thalatha huruf illah yang tiga alif waw ya bukan karena sebab lain ini mad tabi'i qala الشارح رحمه الله والمد لغة هو المط وقيل الزيادة mad secara bahasa adalah al-mattu matu ini bermakna at iya. Memanjang. Melebar. Iya, sehingga karet disebut mat, eh, iya. Bahasa Arabnya karet itu disebut matu kenapa? Karena karet dan melar. Melar atau memanjang, ngolor. Itu mat Wakila ziyadah dan ada yang mengatakan pula mati secara bahasa maknanya ziyadah sebagaimana disebutkan oleh para pakar bahasa seperti Ibnu Faris dalam madah kata yaitu mim dan dal itu menunjukkan ziyadah sebagaimana tertera dalam ayat di surat Al-Isra ayat yang keenam ثم رددنا لكم الكرة عليهم وابددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا ya. disebutkan wa amdadnakum bermakna ziyadah ya. demikian pula di surat Nuh ayat yang ke-12 wa yumdidukum bi'amwali wa banina wa yumdidukum bermakna ziyada menambahkan itu secara bahasa mad bermakna ziyadah atau bermakna al-maddu atau bermakna at-tatwil wa fi istilah al-qurra'i dalam istilah al-qira'ah mad yang beliau sebutkan ya berbeda dengan para ulama yang lain. Definisi yang beliau sebutkan ini definisi mad'in dari itlaq secara mutlak. Adapun yang masyhur di sisi para ulama yang lain bukan ini maknanya. Cuma secara mutlak bisa diartikan ini yaitu syaklun dalun ala surati dalam cetakan yang lain ghairihi ya. kalau oh, cetakan kita apa ada surat ghain ya dalam cetakan yang lain syaklun dalun ada surat ghairihi min al hurufi kal gunnati fil aghanni mad menurut sebagian ahli istilah maknanya adalah syaklun innama huwa syaklun ya. harokat yang menunjukkan kepada bentuk yang lainnya harokat bukan menunjukkan kepada bentuk ghain tapi kepada ghairihi kepada bentuk yang lainnya minal huruf dari huruf-huruf kalau gunnati fil aghanni seperti yang terjadi pada gunnah وضعته القراء ليدل على حروف المد واللين syakal tersebut harokat tersebut diletakkan yang menunjukkan pada huruf yang lain diletakkan oleh para ahli kiraah untuk menunjukkan kepada huruf-huruf mad dan huruf-huruf lin walaysa biharakah dan bukan harokat wala harfun wala sukunun dan juga bukan huruf bukan sukun pertanda saja syakal ya, tanda yang diletakkan seperti bentuk yang lain dari huruf-huruf ya. jadi untuk menandakan kalau ada tanda itu berarti itu mad ya. sehingga bukan harokat bukan huruf bukan sukun Wahwa huna yang dimaksudkan di sini mad adalah ibaratun min tuli zamani sautil harfi wa ziyadati ala ma fihi mulaqatu hamzin aw sukunin Mad adalah ibarah ungkapan mintuli zaman dari panjangnya waktu sautil harfi suara huruf tersebut ya, panjangnya suara dari huruf tersebut waziyadah ala ma fihi dan juga bertambah panjangnya suara huruf dan bertambahnya ala ma fihi mulaqatu hamzin aw sukun dikarenakan bertemu padanya hamzah atau sukun ya, sehingga ketika bertemu dengan hamzah atau sukun di situ terjadi tulu zamani sautil harfi wa ziyadah panjangnya dan bertambahnya suara huruf walin dan juga lin aqalluhu kama sayati fin nazam wallahu a'lam yang sedikitnya akan datang disebutkan nanti dalam nazam wallahu a'lam sehingga yang masyur ini definisi yang kedua ya bahwasanya mad menurut ahli istilah yaitu idalatu saud harfin min hurufil madd thalatha ila akthara min harakatain inda mulaqati hamzin aw sukun memanjangkan suara dengan suatu huruf dari huruf-huruf mad yang tiga menjadi lebih dari dua harakat ketika bertemu dengan hamzah atau sukun. Itu ringkasannya. Ibaratun min tuli zamani sautil harfi wa ziyadah ala ma fihi mulaqatu hamzin aw sukun. Memanjangkan suara dengan suatu huruf dari huruf mad yang tiga menjadi lebih dari dua harokat ketika bertemu berjumpa dengan hamzah atau sukun. Dan aslu fil maddi al aslu fil maddi asal dalam mad disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dalam sahihnya itu datang dari riwayat Qatadah kata beliau sa'altu Anas bin Malik an qira'ati Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala kana yamuddu maddan Kata Qatadah aku bertanya kepada Anas bin Malik tentang bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala maka Anas bin Malik menjawab kana yamuddu maddan ini telah Nabi sallallahu alaihi wasallam memadkannya memanjangkannya dalam jarul lain sampai pada Qatadah beliau mengatakan su'ila Anas كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم Ditanyakan kepada Anas bin Malik bagaimana tentang bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Anas menjawab kanat maddan. Bacaan Nabi wasallam dengan dipanjangkan. Semua qara'a Anas mencontohkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim dengan memadkan lafzul jalalah bismillah ya. kemudian memanjangkan mim Ar-Rahman dan memanjangkan hi Ar-Rahim Bismillahirrahmanirrahim Itu bacaan Nabi SAW sehingga kata Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala maksud dari bab ini wal muradu min tarjamati ad awal yang dimaksudkan dari judul yang dibawakan oleh Imam Bukhari yaitu babu maddil qiraah bab memanjangkan bacaan maksudnya adalah macam yang pertama apa itu ya, karena kata beliau al-maddu indal qiraati ala darbain mad ketika kita membaca Al-Qur'an ada dua ya, asliyun ada mad asli wa huwa isba'ul harfi alladhi ba'dahu alifun aw wawun aw ya'un mad asli yaitu memanjangkan huruf apabila datang setelahnya alif atau waw atau ya itu yang pertama yang kedua wa ghairu asli yang bukan asli yang disebut farai cabangnya إذا أعقب الحرف الذي هذه صفته حمز kalau diikuti huruf yang setelahnya itu berupa hamzah itu tadi yang disebutkan sukun maka bukan asli ya, yang disebut farai oleh karenanya bab madil kiraah maksudnya adalah yang pertama itu madul asli ketika datang setelahnya alif atau waw atau ya. Faham ikhwan? Itu asal. Demikian pula di sana ada riwayat yang lain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu sama mencontohkan tentang bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seseorang yang membaca ayat di hadapan beliau kata Abdullah bin Mas'ud laisa hakadha aqra'anihi atau aqra'aniha Rasulullah SAW bukan seperti itu Rasulullah SAW membacakannya kepada saya ya. tapi kata beliau seperti ini ya, kemudian beliau membacakan ayatnya إنما الصدقات للفقراء والمساكين contohkan dengan memanjangkan fuqara tapi ingat tadi yang dimaksudkan dalam bab ini itu mad asli Pendek katanya itu italatus saud biharfin min hurufil maddid thalatha. Yang menjangkan suara dari salah satu huruf mad yang tiga. Qawluhu wal maddu asliyun wa far'iyun lahu. Mad terbagi menjadi mad asli dan farai. Ya, ada yang asli, yang inti, kemudian yang far'i yang bercabang dari yang inti ini i'lam anna al-madda kisman ketahuilah bahwa mad ada dua macam asliyun fil qiraati ada mad asli dalam bacaan wa aktsaru ma yakunu al-ikhtilafu fihi dan kebanyakan yang diperselisihkan pada asli ini ya, pada mad asli wa far'iyun dan ada mad far'i wa sayati ta'rifuhu akan datang definisinya qala fal asli adapun mad asli huwa alladhi la yatawaqqafu ala sababin min hamzin aw sukunin mad asli adalah mad yang tidak bertumpu berporos kepada suatu sebab ya, tidak berporos atau tidak bertumpu kepada suatu sebab baik itu dari sebab hamzah atau sukun ya, bukan karena sebab baik karena sebab hamzah atau sukun wala taqumu dhatul harfi jadi mad asli ini semata-mata karena wujud harfi wujud ahadi harfil maddi thalatha mad asli ini semata-mata karena adanya huruf mad yang tiga imma alif atau waw atau ya. Tidak ada sebab lain. Bukan karena sebab adanya hamzah, bukan karena sebab adanya sukun, bukan tanpa sebab itu. Dan juga mad asli wala taqumu dhatul harfi illa bihi. Wala taqumu dhatul harfi illa bihi. Ya, wala taqumu ay wala tatahaqqaq dan tidaklah terwujud zat huruf melainkan dengan itu ya. artinya semata-mata jadi adanya huruf mad baik alif atau waw atau ya seperti alladzina ini alladzina di sini apa la yatawaqqaf ala sabab tidak ada sebab hamzah atau sukun tetapi apa terjadi karena zat huruf itu sendiri ya sukun alladzina adanya ya sukun dan juga amanu amanu ya. a ya. adanya huruf mad alif Kemudian nu adanya huruf mad waw. Sehingga dibaca dua huruf. Ya. Dan juga ufi ketika diwakafkan. Ufi adanya ya tidak dengan sebab lain. min kulli ma mudda wa ألف alifun walau sukunu aridin aw hamzin munfasil dari setiap apa yang ditakdirkan eh, dari setiap apa yang dimadkan itu diperkirakan dengan panjang satu alif dengan panjang satu alif. Itu setiap mad kudira ditakdirkan ditentukan panjangnya yaitu satu alif. Dua harakat satu alif Walau sukun aridin meskipun hal itu berupa sukun arid sukun yang sementara seperti ini faman ufi Maksudnya faman ufiya. Kemudian di sukun arid, bukan sukun asli. Ya, sukun sementara di ajlil waqfi karena wakaf. Maka kadarnya dua harakat. Atau hamzin munfasil atau hamzah munfasil. Hmm. Maka kadarnya satu alif. Ya, hamzah munfasil. Kadarnya satu ألف له حركة والذين يؤمنون بما karena dia berhenti maka kadarnya satu alif berbeda ketika dilanjutkan menjadi munfasil والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من qablik ya. tapi ketika dihentikan alif munfasil ini menjadi dua harakat والذين يؤمنون بالغيب والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما وما dua harakat saja ketika berhenti ya, mungkin habis nafas ya, atau batuk atau yang lainnya dari yang menyebabkan wakaf maka dua harakat ya. satu alif wa taji'u kullu al-hurufi ba'dahu illa al-hamzi was-sukun dan datang seluruh huruf-huruf hijaiyah setelahnya kecuali hamzah dan sukun setelah alif setelah waw setelah ya itu huruf-huruf hijaiyah yang lain tetapi selama bukan hamzah dan selama bukan sukun. Bikhilafil fara'i berbeda dengan mad fara'i li tawaqqufihi ala wujudi wahidin minhuma. Kalau mad fara'i karena bertumpu kepada adanya salah satu dari keduanya. Baik itu bertumpu karena adanya hamzah atau sukun. Mad fara'i tumpuannya kepada hamzah atau sukun yang setelahnya setelah huruf mad. Tetapi kalau mad asli hanya semata-mata adanya huruf mad. Tidak ada sebab lain. Ya, sehingga taqumu dzatul harfi illa bihi. Ya, tegaknya dengan itu saja. Bukan karena ada sebab lain atau huruf lain. Ya, sehingga mad tabi'i tadi memanjangkan pada huruf mad pada salah satu huruf mad yang tiga tanpa datang setelahnya hamzah atau sukun ya. tanpa datang setelahnya hamzah atau sukun ketika huruf mad tersebut datang dalam firman Allah Azza wa Jalla disatukan ya dalam firman Allah swt pertama di surat Al-A'raf ayat yang ke-129 penggabungan huruf mad yang tiga ya, alif waw ya pertama di surat al-a'raf ayat yang ke 129 pada kata uzina dua harakat uzina ya. sukun sebelumnya dhamma, ya sukun sebelumnya kasrah alif sebelumnya fathah. Yang kedua di surat Hud ayat 49 pada kata atau kalimat nuhiha ya. nuhiha dua harakat masing-masingnya nu dengan hi ha karena ada waw ya alif dan yang ketiga di surat An-Naml di ayat yang ke-16 yaitu pada kalimat utina utina dua harakat dua harakat karena ada waw ya dan alif demikian pula di ayat ke-42 nya tetapi biniyatil waqfi kalau diniatkan wakaf di surat An-Naml juga di ayat yang ke-42 di ayat 16 dan juga ayat 42 Tapi ingat kalau di ayat ke-42 kalau diniatkan wakaf ya baru dua harokat dua harokat فلما جاءت قيل فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا ketika diniatkan wakaf maka dua harakat tapi ketika diniatkan wasal hilang dua harakat pada alif wa utina al-ilma min قبلها وكنا مسلمين أوتينا hilang dua harokat dari na'ya ketika wakaf ya كأن قالت كأنه هو وأوتينا itu khusus yang ke ayat 42 kalau niat wakaf masing-masingnya dua harokat والله أعلم سبحان الله